akhir zaman. Hadirin sekalian, para jamaah umrah, para penziarah Masjid Nabawi, dan juga para mukimin, semoga Allah SWT senantiasa menjaga kita dan juga menjaga saudara-saudara kita kaum muslimin di seluruh penjuru dunia masih kita bersama kitab Al-Aqidah Al-Wasitiyah yang dikarang oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah dan masih kita bersama-sama memahami ayat-ayat sifat yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah di dalam kitab ini. Sampai kita kepada firman Allah, "Wa yauma yunadihim fayaqulu madza ajabtumul mursalin." Kemudian setelahnya beliau mengatakan rahimahullah wa qawlihi wa in ahadun minal musyrikina istajaraka fa'ajirhu hatta yasma'a kalam Allah wa qad kana fariqum minhum yasma'una kalam Allah thumma yuharrifunahu min ba'di ma aqaluhu wa hum ya'lamun يريدون أن يبدلوا كلام الله واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون Beliau mengatakan rahimahullah wa qawlihi dan juga firman Allah yang artinya dan seandainya salah seorang di antara orang-orang musyrikin meminta perlindungan kepadamu maka adalah engkau memberikan memberikan perlindungan kepadanya sampai dia mendengar kalam Allah Ayat ini Allah sebutkan di dalam surat At-Taubah. Setelah Allah SWT memerintahkan kaum muslimin apabila sudah habis waktu perjanjian antara mereka dengan orang-orang musyrikin. Apabila sudah habis waktu perjanjian, artinya mereka mengadakan perjanjian untuk damai selama beberapa bulan. Apabila sudah habis waktunya, maka kaum muslimin diperintahkan untuk memerangi orang-orang musyrikin. Allah swt berfirman فإذا انسلق الأشهر الحرم فاقتulul musyrikin haitsu wajadtumuhum Kemudian Allah mengatakan wahsuruhum waq'udu lahum kull marsad wa khuduhum wahsuruhum waq'udu lahum kull marsad fa in tabu wa aqamu shalah wa atu zakah fa faqallu sabilahum innallaha ghafurur rahim Allah SWT mengatakan apabila sudah selesai 4 bulan yang diharamkan dan ini adalah batas perjanjian dengan mereka itu orang-orang musyrikin saat itu Allah mengatakan faqtulul musyrikina haitsu wajadtumuhum maka adalah kalian membunuh orang-orang musyrikin dimanapun kalian dapatkan mereka apabila sudah selesai habis waktu perjanjiannya maka perangilah mereka dan bunuhlah mereka. Wa wa khsuruhum dan dalam kalian ambil mereka dan uhsuruhum kepunglah mereka wa qa'udu lahum marsadat dan intai mereka. Kemudian Allah mengatakan fa in maka apabila mereka bertaubat kepada Allah yaitu masuk ke dalam agama Islam wa aqamu shalah dan mereka mendirikan salat wa atau zakat dan mereka membayar zakat fakhallu sabilahum maka adalah kalian lepaskan jalan mereka artinya jangan diperangi jangan dibunuh apabila sudah bertobat dan masuk ke dalam agama Islam dan melaksanakan kewajiban mereka mendirikan salat membayar zakat Fakhallu sabilahum maka adalah kalian tinggalkan mereka, jangan kalian bunuh mereka karena mereka sudah masuk ke dalam agama Islam. Dan ini menunjukkan bahasanya peperangan di dalam agama kita ini bukan bukan maksud yang utama. Tapi maksudnya adalah ingin menegakkan kalimat Allah. Apabila seorang musyrik, seorang yang kafir mereka masuk ke dalam agama Islam maka tidak boleh kita memeranginya, tidak boleh kita membunuhnya. Innallaha ghafurur rahim, sesungguhnya Allah Maha memberikan uh, sesungguhnya Allah Maha penyayang, demikian pula Allah Maha memberikan ampunan. Kemudian setelah itu Allah mengatakan wa in ahadum minal musyrikin. Dan apabila salah seorang di antara orang-orang musyrikin yang diperintahkan kaum muslimin untuk memerangi mereka dan membunuh mereka di dalam peperangan, apabila ada salah seorang di antara mereka istajarak meminta perlindungan kepadamu yaitu meminta perlindungan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam datang dalam keadaan meminta perlindungan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam maka kata Allah apabila ada yang demikian datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan meminta perlindungan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya jangan dibunuh fa'ajirhu maka adalah engkau lindungi dia maka adalah engkau lindungi dia dan ini adalah perintah dari Allah SWT kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam apabila ada ya seorang musyrik seorang kafir yang awalnya diperintahkan untuk diperangi dan dibunuh apabila dia datang meminta perlindungan maka hendaklah kita berikan perlindungan kepada orang tersebut dan ini adalah perintah bagi kita semua. Apabila memang ada di sana seorang yang kafir yang datang dalam keadaan dia meminta perlindungan dan meminta keamanan, maka adalah kita sebagai seorang muslim memberikan keamanan kepada orang kafir tersebut. Dan dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam ya dan beliau adalah khutbah, beliau adalah contoh bagi kita semua. Di dalam perjanjian Hudaybiyah yang terjadi pada tahun ke-6 Hijriah maka Nabi SAW kedatangan ya utusan-utusan dari orang-orang Quraisy. Ya datang utusan-utusan dari orang-orang Quraisy yang mereka datang dengan membawa risalah, membawa ya sesuatu atau e, pesan dari orang-orang Quraisy datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga para sahabat bukan dalam rangka perang, akan tetapi untuk membuat sebuah perjanjian. Maka Nabi SAW dan juga para sahabat yang tidak membunuh para utusan tersebut. Bahkan memberikan keamanan bagi mereka dan memuliakan mereka. Ya, dan tidak membunuh atau menyakiti mereka. Ini adalah contoh dari Nabi SAW bagaimana beliau bermuamalah dengan orang-orang kafir. Apabila dia datang dalam keadaan bukan ingin berperang, tapi dia adalah sebagai seorang utusan misalnya, sebagai seorang seorang duta besar misalnya. Maka dalam keadaan demikian kita sebagai seorang muslim harus menjaga darahnya. Dan tidak boleh kita menumpahkan darahnya. Wa in ahadun minal musyrikin nastajaraka fa'ajirhu hatta yasma'a kalam Allah. Apabila salah seorang di antara orang-orang musyrikin meminta perlindungan kepadamu, maka adalah engkau lindungi dia Sampai apa? Hatta yasma'a kalam Allah sampai dia mendengar ucapan Allah, sampai dia mendengar kalamullah yaitu Al-Qur'an. Biarkan dia dapat dalam keadaan aman. Dalam keadaan merasa dilindungi, dalam keadaan merasa aman darahnya dan tidak disakiti. Dengan tujuan supaya dia mau mendengarkan al-haq. Mendengarkan Al-Qur'an yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta yasma'a kalam Allah. Mungkin setelah dia mendengar firman Allah, mendengar kalam Allah, mungkin dia tergerak hatinya untuk masuk ke dalam agama Islam. Hatta yasma'a kalam Allah sampai dia mendengar kalam Allah. Dan ini menunjukkan kebaikan atau di antara kebaikan Islam. Dan maksud Islam adalah ingin mendakwai manusia. Kita berikan keamanan kepada mereka dan juga kita dakwai. Kita ajak mereka ke dalam agama Islam, kita biarkan dia mendengar firman Allah dengan sebaik-baiknya. Hatta yasma'a kalam Allah sampai dia mendengar kalam Allah, yaitu Al-Qur'an. Dan ini menunjukkan bahasanya Al-Qur'an adalah kalamullah. Al-Qur'an adalah ucapan Allah, adalah firman Allah. Karena Allah mengatakan hatta yasma'a kalam Allah sampai dia mendengar kalamullah yaitu Al-Qur'an. Dan ini menunjukkan kepada kita bahwasanya al-kalam yaitu ucapan ini dinisbahkan kepada yang mengatakan pertama kali. Yang namanya ucapan dinisbahkan disandarkan kepada yang mengucapkan pertama kali, bukan disandarkan kepada orang yang menyampaikan. Karena yang membaca kalamullah mungkin di sini adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membacakan kepada orang kafir tersebut, orang musyrik tersebut. Atau salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam membacakan Al-Qur'an kepada orang kafir tersebut. Hatta yasma'a kalam Allah sampai dia mendengar kalam Allah. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam atau orang lain yang membacakan Al-Qur'an tersebut, mereka hanya menyampaikan. Mereka hanya sebagai muballigh, mereka hanya sekedar muaddi yang menyampaikan kalam Allah. Adapun kalam yang dia baca maka itu adalah Allah. Kalam yang dia baca maka itu adalah kalam kalam Allah. Itu adalah ucapan Allah Subhanahu wa taala. Meskipun yang membacanya adalah manusia. Dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam atau salah seorang sahabat maka yang yang membaca adalah manusia. Yang menyampaikan adalah rasul, yang menyampaikan adalah manusia. Tetapi yang dia baca yang dia sampaikan kepada orang lain adalah kalamullah. Allah mengatakan hatta yasma'a kalamullah sampai dia mendengar kalamullah yang dibaca oleh pembacanya. Sampai dia mendengar kalamullah. Dan ini menunjukkan ya yang pertama bahasanya Allah Subhanahu wa taala yatakallam, Allah berbicara. Dan di antara sifat Allah adalah al-kalam. Dan juga menunjukkan bahasanya apa yang kita dengar dari orang yang membaca Al-Quran adalah kalamullah Al-Masmu' ya yang kita dengar dari seorang syekh misalnya atau yang dibaca oleh teman kita ketika dia membaca Al-Quran yang kita dengar adalah kalamullah tetapi suaranya adalah suara orang yang membaca yang, yang, yang eh, suara yang kita dengar suara adalah suara yang membaca tapi yang kita dengar adalah kalamullah ya al-saut sautul qari wal kalamu kalamul bari ucapan tersebut adalah ucapan Allah azza wajal tetapi suara yang kita dengar maka itu adalah suara qari'nya suara orang yang membacanya hatta yasma'a kalamullah sampai dia mendengar kalamullah dan ini menunjukkan bahasanya kalamullah masmu' dan apa yang kita dengar dari orang yang membaca Al-Quran itu adalah kalamullah dan sekali lagi ya kalamnya adalah kalamullah adapun suaranya maka itu adalah suara orang yang membacanya yaitu suara qari'nya baik kemudian setelahnya adalah firman Allah azza wajalla wa qad kana fariqum minhum yasma'una kalamullah thumma yuharrifunahu min ba'di ma aqaluhu wa hum dan sungguh sebagian dari mereka sekelompok dari mereka yaitu orang-orang Yahudi. Mereka mendengar kalam Allah. Dan yang dimaksud dengan kalam Allah di sini adalah Taurat. Summa yuharrifunahu, kemudian mereka merubah Taurat tersebut min ba'di ma aqalu, setelah mereka memahami Taurat tersebut, wahum ya'lamun dan mereka dalam keadaan sadar dalam keadaan mengetahui bahasanya mereka telah berbuat dusta dan juga telah mengubah kalamullah. Ayat ini berbicara tentang orang-orang Yahudi yang Rasulullah SAW sangat berkeinginan apabila mereka mendapatkan hidayah. Dan beliau SAW adalah orang yang sangat haris, orang yang sangat semangat bagaimana orang lain mendapatkan hidayah. Kemudian Allah SWT mengatakan tentang orang Yahudi yang mereka sulit sekali untuk mendapatkan hidayah dan jarang di antara mereka yang mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan masuk ke dalam agama Islam yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Allah mengatakan, apa an yu'minu lakum? Apakah kalian wahai kaum muslimin ingin memiliki ketamakan atau memiliki keinginan supaya orang-orang Yahudi tersebut beriman untuk kalian? ayyuminu lakum? Apakah kalian ingin dan berangan-angan apabila orang-orang Yahudi tersebut beriman? Wa qad minhum yasma'una kalam Allah. Padahal sebagian atau sekelompok dari mereka sudah mendengar kalam Allah. Mereka sudah mendengar Taurat. Dan ini menunjukkan bahasanya Taurat juga merupakan kalam Allah. Kitab yang Allah turunkan seperti Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam adalah kalamullah dan apa yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam yaitu Injil juga merupakan kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Dawud alaihissalam berupa Zabur ini juga merupakan kalamullah Allah mengatakan wa qad kana fariqum minhum yasma'una kalamullah dan sungguh sekelompok mereka itu sekelompok orang-orang Yahudi sungguh mereka sudah mendengar kalam Allah yaitu sudah mendengar Taurat dan ini menunjukkan bahwasanya kalamullah masmu Allah ini didengar dan apa yang kita dengar dari kitab Allah baik berupa Taurat demikian pula Injil yang asli tentunya yang diturunkan kepada Nabi Isa Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa sebelum diubah oleh orang-orang Yahudi ini adalah kalamullah. Dan bahwasanya Allah memiliki sifat kalam sesuai dengan keagungan dan kebesaran Allah Azza wa Jalla. Yasma'una kalam Allah thumma yuharrifuna. Kemudian setelah itu mereka mengubah kalam Allah yaitu mengubah maknanya. Min ba'di ma setelah mereka memahaminya. Jadi setelah mereka paham maknanya demikian, Kemudian karena hawa nafsu yang ada di dalam diri mereka, akhirnya mereka mentakwil, akhirnya mereka mengubah maknanya. Dan ini merupakan ciri dan juga merupakan sifat yang jelek yang dimiliki oleh orang-orang Yahudi. Di antaranya adalah merubah makna kalamullah. Di antaranya adalah mengubah makna yang benar dari kalamullah. Oleh karena itu seorang muslim dilarang untuk meniru dan mengikuti apa yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi yang mereka memahami ayat Allah, memahami kalamullah dengan makna yang sahih, kemudian setelah itu dirubah mananya dan diselewengkan demi mengikuti hawa nafsunya. Karena akidahnya berbeda dengan apa yang ada di dalam Al-Qur'an atau karena keyakinan yang dia miliki berbeda dengan apa yang ada di dalam Al-Qur'an, kemudian dia rubah kalamullah Mimba ba'di ma aqaluhu wa Sedangkan mereka mengetahuinya, yaitu menyadari bahwasanya mereka telah sengaja mengubah kalamullah, mengubah firman Allah Azza wa Dan ini menunjukkan bahwasanya orang-orang Yahudi mereka adalah orang-orang yang berilmu. Tetapi sayang mereka tidak mengamalkan ilmunya. Dan orang yang memiliki sifat demikian maka dia memiliki keserupaan dengan orang-orang Yahudi yang berilmu tetapi mereka tidak mengamalkan ilmunya. Dan di dalam Al-Qur'an Allah mengatakan ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka orang-orang Yahudi mengenal Nabi Muhammad SAW sebagaimana mereka mengenal anak-anak mereka. Sangat mengenal sifat-sifat Nabi yang terakhir. Bahwasanya sifatnya demikian dan demikian. Mereka sangat mengenal sifat Nabi yang terakhir yang akan keluar akan tetapi mereka tidak beriman ketika Nabi tersebut benar-benar keluar. Ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka mengenal Nabi Muhammad SAW sebagaimana mereka mengenal anak-anak mereka sendiri. Sebagaimana kita mengenal anak kita. Tahu ya si bulan lahirnya di mana, siapa namanya, kapan lahirnya dan seterusnya ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum mereka mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana mereka mengenal anak-anak mereka tetapi sayang ilmu yang mereka miliki tidak mereka amalkan dan di dalam Al-Fatihah kita berlindung kepada Allah dari al-maghdubi alaihim al-maghdubi alaihim orang yang Allah murkai dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menafsirkan siapa orang yang Allah murkai mereka adalah orang-orang Yahudi. Al-maghdubi alaihim adalah orang-orang Yahudi. Kita meminta kepada Allah di dalam surat Al-Fatihah supaya ditunjukkan kepada jalan yang lurus, kepada as-sirat al-mustaqim. Ghairil maghdubi alaihim, bukan jalan orang yang dimurkai oleh Allah dan yang dimaksud dengan orang yang dimurkai di sini adalah orang-orang Yahudi sebagaimana ditafsirkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan seorang ulama ya eh, seorang salaf mengatakan man fasada min ulama'ina fa fihi shibhun bil yahud barang siapa yang rusak di antara ulama-ulama kita di antara ulama-ulama kaum muslimin ya maka dia ada keserupaan dengan orang-orang Yahudi barang siapa yang rusak di antara ulama-ulama kaum muslimin bagaimana maksud rusak di sini maksudnya adalah dia berilmu dan dia adalah seorang ulama, akan tetapi dia tidak mengamalkan ilmunya. Beliau mengatakan fafihi shibhun bil yahud. Maka dia ada keserupaan dengan orang Yahudi. Dan jalan yang lurus, ini masuk dengan jalan yang lurus adalah ilmu dan juga amal. Ketika seseorang meminta kepada Allah jalan yang lurus di dalam Al-Fatihah. Dan senantiasa dia baca ya Al-Fatihah di dalam setiap rakaat di dalam solatnya maka pada hakikatnya dia telah meminta kepada Allah supaya dimudahkan di dalam berilmu dan dimudahkan untuk mengamalkan ilmu tersebut. Ya. Jadi di sini Allah SWT menyebutkan di antara sifat orang-orang Yahudi adalah mereka mentahrif, ya mereka mengubah makna dari kalamullah padahal mereka mengetahui maknanya tidak demikian. Yasma'una kalam Allah, mereka mendengar kalam Allah dan ini menunjukkan sekali lagi yang pertama bahwasanya Allah memiliki sifat kalam dan bahwasanya Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam adalah Allah Dan apa yang didengar oleh orang-orang Yahudi dari Musa maka ini adalah Allah Ini adalah beberapa faedah yang bisa kita ambil dari ayat yang sudah kita bacakan. Kemudian setelahnya adalah firman Allah Azza wa Jal, yuriduna ayyubaddilu kalam Allah. Mereka ingin untuk merubah kalam Allah. Dan ayat ini berbicara tentang sebagian orang-orang Badui yang saat itu tidak mengikuti perginya Rasulullah SAW ke Mekah, yaitu pada tahun ke-6 Hijriah. Ada sebagian orang-orang Arab Badui yang mereka tidak mengikuti perginya Rasulullah SAW ketika beliau akan menuju ke Mekah dengan niat untuk melakukan umrah pada tahun ke-6 Hijriah. Kemudian setelah itu Allah SWT mentakdirkan ternyata beliau dan juga para sahabat saat itu tidak bisa memasuki kota Mekah. Sebagaimana kita tahu tahun ke-6 Hijriah Mekah masih dikuasai oleh orang-orang Quraisy. Mereka datang ke sana keinginannya adalah untuk umrah. Tetapi oleh orang-orang Quraisy dihalangi dan tidak diperbolehkan untuk masuk ke kota Mekah pada tahun tersebut. Beliau sallallahu alaihi wasallam sudah berusaha ya untuk ya mengadakan perjanjian dan seterusnya bagaimana supaya bisa masuk ke kota Mekah pada tahun tersebut tapi ya terakhir kali hasilnya mereka tidak boleh masuk pada tahun tersebut. Dan Allah SWT menjanjikan kepada orang-orang yang ikut Nabi SAW saat itu, yaitu para sahabat yang ikut perjanjian Hudaybiyah, dijanjikan untuk mendapatkan ghanimah. Dijanjikan untuk mendapatkan ghanimah, yaitu rampasan perang. Dan ini Allah janjikan sebelum terjadinya. Laqad radiyallahu 'anil mu'minin إذ يبايعونك تحت, تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل سكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا Kemudian Allah mengatakan wa maghanima katsiratan ta'khudunaha wa kana Allahu azizan hakima. Allah menjanjikan bagi mereka fathan qariba akan dibukanya kota Khaybar. ini adalah janji dari Allah kepada orang-orang yang mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saat itu, yaitu orang-orang yang yang dibayat oleh Nabi di bawah pohon. Kemudian dijanjikan kepada mereka wa maghani makathira. Dijanjikan untuk mereka lampasan-lampasan perang yang banyak. Janji dari Allah SWT bagi orang-orang yang mengikuti Nabi SAW saat itu. Wa kana Allahu azizan hakima dan Allah adalah zat yang maha perkasa dan dia adalah maha bijaksana. Dan benar, ya setahun kemudian yaitu pada tahun 7 Hijriah dibukalah kota Khaybar. Dibukalah kota Khaybar dan bisa ditaklukkan oleh Rasulullah SAW dan juga kaum muslimin. Dan ketika itu yaitu orang-orang yang tidak mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu orang-orang Badui Arab yang mereka itu pada saat mereka pada saat kaum muslimin ingin menuju ke kota Khaybar maka orang-orang Badui Arab yang sebelumnya tidak ikut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika ke Mekah mereka berkata ingin yang dibiarkan eh, ingin ikut bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menuju Khaybar ya minta izin kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam supaya diizinkan pergi bersama Nabi dan juga para sahabat menuju ke mana? Menuju ke, Khaybar. Padahal mereka bukan termasuk orang yang mengikuti perjanjian Hudaybiyah. Bukan termasuk orang yang mengikuti perjanjian Hudaybiyah bahkan tinggal di kota Madinah ya dan tidak mengikuti Nabi Shallallahu alaihi wasallam ketika beliau akan menuju ke Mekah ya Allah SWT hanya menjadikan rampasan perang dari Khaybar untuk orang-orang yang mengikuti Nabi SAW ketika perjanjian Hudaybiyah. Sementara mereka ingin ingin mengubah janji Allah. Ingin mengubah firman Allah. Allah sudah mengatakan yang mendapatkan adalah orang-orang yang mengikuti Hudaybiyah, perjanjian Hudaybiyah, sementara orang-orang Badui Arab tersebut yang tidak mengikuti Nabi ketika perjanjian Hudaybiyah mereka ingin dan minta diizinkan supaya ikut yang e, ikut menaklukkan kota Khaybar. Allah SWT mengatakan, "Saya qulul muqallafun, idzan talaqtum ila maghanima lita'khudhuha, daruna nattabi'kum." Yuriduna an yubaddilu kalam Allah. Ya sebagian orang-orang yang ketinggalan, maksudnya tidak mengikuti ya perang Hudaybiyah atau perjanjian Hudaybiyah. Ya mereka mengatakan ketika engkau ketika kalian yaitu Nabi dan juga para sahabat akan menuju ke Khaybar yaitu untuk mengambil dan untuk mendapatkan rampasan perang sebagaimana yang Allah janjikan. Mereka mengatakan daruna nattabi'kum tinggalkanlah kami atau biarkanlah kami untuk mengikuti kalian yaitu biarkan kami mengikuti kalian menuju ke Khaybar sama-sama mengambil mengambil rampasan perang yuriduna ayyubaddilu kalamullah mereka ingin mengubah kalam Allah karena Allah SWT telah menjanjikan sebelumnya bahwasanya rampasan perang ini hanya untuk orang-orang yang mengikuti perjanjian Hudaybiyah. Qul lan tattabi'una kadzalikum qala Allah min qabl. Katakanlah wahai Muhammad, kalian tidak akan mengikuti kami. Artinya ini adalah larangan. Ya, larangan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada mukhallafun tersebut, orang-orang yang tidak mengikuti Nabi pas e, perjanjian Hudaybiyah tersebut, beliau melarang mereka untuk mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabat ketika akan menuju Khaybar. Qul lan tattabi'una kadzalikum qala Allah min qabl. Demikianlah apa yang Allah ucapkan, apa yang Allah firmankan sebelumnya. Dan ini menunjukkan bahwasanya Allah adalah memiliki sifat al-kalam. Karena di sini disebutkan yuriduna ayyubaddilu kalam Allah. Mereka ingin untuk merubah kalam Allah dan kalam Allah adalah ayat yang tadi sudah kita sebutkan bahwasanya al-maghanim dan juga uh, rampasan perang hanya diperuntukkan bagi orang-orang yang saat itu mengikuti perjanjian Hudaybiyah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, kemudian setelahnya firman Allah وَاتْلُ uhiya أُوحِيَ min مِنْ كِتَابِ La لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ Allah mengatakan dan dalam kau membaca apa yang diwahyukan kepadamu dari kitab Rabbmu tidak ada yang bisa merubah kalimat-kalimat Allah. Tidak ada yang bisa merubah kalimat-kalimat Allah. Allah mengatakan, "Watlu ma uhiya ilaika min kitabi rabbik." Hendaklah engkau wahai Muhammad, utlu, hendaklah engkau wahai Muhammad membaca melakukan tilawah, membaca apa yang telah diwahyukan kepadamu apa yang diwahyukan kepada beliau? Min kitabi rabbik berupa kitab Rabbmu. Itu Al-Quran. Dan ini adalah perintah Allah Azza wa Jal kepada Nabi-Nya Sallallahu Alaihi Wasallam untuk tilawatu Al-Quran. Untuk tilawatu Al-Quran. Jadi masuk dengan tilawah secara bahasa adalah mengikuti. Tilawah Tala yatlu artinya adalah mengikuti. Ya, di dalam Al-Qur'an Allah mengatakan wasyamsi wa duhaha wal qamari idza talaha dan demi matahari dan juga waktu duhanya wal qamar dan demi al-qamar demi bulan idza talaha apabila mengikuti matahari. Jadi tala yatlu artinya adalah mengikuti. Seseorang diperintahkan untuk tilawatul Quran maksudnya adalah untuk mengikuti Al-Quran. Baik lafaznya maupun maknanya. Dan ini menunjukkan bahwasanya tilawatul Quran maknanya bukan hanya sekedar dibaca. Tapi tilawatul Quran maksudnya adalah demikian pula untuk mengikuti isinya. Dan ini ya adalah hak dan dorongan bagi kita untuk memahami apa yang kita baca. Ya memahami apa yang kita baca baik dengan ya melalui terjemah atau kita mempelajari bahasa Arab. Ya karena maksud dari tilawah adalah mengikuti isinya, bukan hanya sekedar membaca hurufnya. Tilawatul Quran artinya adalah ittiba'ul Quran yaitu mengikuti Al-Quran. Bagaimana seseorang bisa mengikuti dan melaksanakan apa yang ada di dalam Al-Quran apabila dia tidak memahami isi dari Al-Quran tersebut. Allah mengatakan watlu ma uhiya ilaika min kitabi rabbik. Hendaklah engkau mengikuti, hendaklah engkau membaca apa yang diwahyukan kepadamu berupa kitab Rabbmu, yaitu Al-Quran. Ini adalah dorongan supaya kita memperbanyak membaca Al-Quran. Dan pahala orang yang membaca Al-Quran adalah pahala yang besar. Dalam sebuah hadis disebutkan saya satu huruf yang kita baca maka kita mendapatkan ya satu kebaikan dan satu kebaikan dilipat gandakan menjadi sepuluh kebaikan. Ketika seseorang mengucapkan atau membaca firman Allah Alif Lam Mim maka dia telah membaca tiga huruf dan satu huruf yang diberikan oleh Allah ya satu kebaikan dan satu kebaikan dilipat gandakan menjadi sepuluh kebaikan. Jadi Alif Lam Mim ada tiga huruf seseorang mendapatkan tiga puluh hasanah, tiga puluh kebaikan dan ini menunjukkan yang besarnya pahala orang yang membaca Al-Quran. Kemudian la mubaddila li kalimatihi tidak ada yang merubah kalimat-kalimat Allah. Ya tidak ada yang merubah kalimat-kalimat Allah Azza wa Jal. Dan ini menunjukkan kepada kita bahwasanya Al-Qur'an yang kita baca ini adalah kalamullah. Karena Allah mengatakan watlu, bacalah, ikutilah apa yang telah diwahyukan kepadamu berupa kitab Rabbmu yaitu berupa Al-Qur'an. Jadi yang kita baca yang kita baca adalah kalamullah. Adapun tintanya maka ini adalah makhluk. Tintanya adalah makhluk, kertasnya adalah makhluk. Tetapi yang kita baca adalah kalamullah dan kalamullah bukan makhluk. Kalamullah adalah sifat di antara sifat-sifat Allah dan sifat Allah bukan makhluk. Oleh karena itu di dalam sebuah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan sebuah dikir atau sebuah doa yang disunahkan kita baca pada waktu e, sore hari, yaitu a'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. Ini termasuk zikir sore yang hendaknya kita senantiasa baca. Itu setelah asar yang sampai maghrib di sana ada zikir-zikir yang disunahkan untuk dibaca oleh seorang muslim dan juga seorang muslimah. Di antaranya adalah zikir ini. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna. Ya, dari kejelekan apa yang dia ciptakan. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Dari kejelekan apa yang dia ciptakan. Dari kejelekan apa yang dia ciptakan, ini adalah umum. Kejelekan apa saja. Baik keburukan yang dilakukan oleh jin. Atau keburukan yang dilakukan oleh manusia. Atau keburukan apa saja. Maka kita berlindung dengan kalimat-kalimat Allah. Berlindung dengan kalimat-kalimat Allah. Menunjukkan bahasanya kalimat-kalimat Allah adalah, ya dan ini adalah sifat Allah. Dan menunjukkan bahwasanya sifat Allah adalah bukan makhluk ya sifat Allah bukan makhluk sehingga kita disyaratkan untuk berlindung dengan kalimat-kalimat Allah. Seandainya kalimat-kalimat Allah ini adalah makhluk, tentunya tidak boleh kita mengucapkan a'udzu bikalimatillahi tammah. Kenapa? Karena kita dilarang untuk berlindung dengan makhluk. Yang tidak boleh kita isti'adah, melakukan isti'adah kepada makhluk. Allah mengatakan, "Qul a'udzu birabbil falaq." Dan Allah mengatakan qul bi birabbin nas. Katakanlah aku berlindung kepada Rabbnya manusia. Katakanlah aku berlindung dengan Rabbnya al falak yaitu waktu subuh. Al-isti'adzah yaitu meminta perlindungan hanya kita berikan kepada Allah azza wajalla. Ya, ucapan Nabi a'udhu bi bikalimatillahi tammat ini menunjukkan bahwasanya kalamullah adalah sifat dan sifat bukan makhluk. Nah. Kemudian ayat yang terakhir beliau mengatakan eh, menyebutkan firman Allah yaitu inna hadal Qur'an yaqussu ala bani Israel aktsara alladhi hum fihi yakhtalifun. Sesungguhnya Al-Qur'an ini menceritakan kepada Bani Israel sebagian besar apa yang mereka perselisihkan. Itu apa yang mereka perselisihkan di dalam agamanya. Al-Quran ini adalah menceritakan kepada mereka menghukumi di antara mereka apa yang mereka perselisihkan. Ya, dan ini menunjukkan keutamaan Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwasanya dia adalah sebagai pembeda dan dia adalah penengah dan dia adalah penghukum. Apa yang diperselisihkan oleh orang-orang Bani Israel, maka mereka akan dapatkan hukumnya di dalam Al-Quran yang menjelaskan tentang apa yang benar dari apa yang mereka perselisihkan. Di antaranya adalah perselisihan mereka apakah e, Isa ibnu Maryam ini adalah seorang anak Tuhan atau bukan? Karena orang-orang Yahudi mereka mengatakan bahasanya Nabi Isa alaihissalam, Isa alaihissalam adalah anak zina. Mereka mengatakan bahasanya Nabi Isa adalah anak zina. Kenapa? karena dilahirkan oleh seorang wanita yang tidak memiliki suami. Berarti dia berzina. Dia mengatakan bahwa Nabi Isa adalah anak anak zina. Adapun orang-orang Nasrani ketika mereka mengetahui ya Isa lahir dari seorang wanita yang tidak memiliki suami, maka mereka mengatakan bahwasanya bapak dia adalah Allah. Bapak dia bukan dari kalangan manusia tetapi bapaknya adalah adalah Allah yaitu berlebih-lebihan mengatakan bahwa Isa adalah anaknya anak Allah azza wajalla. Jadi sebagian itu orang-orang Yahudi mengatakan dan menghina Nabi Isa dengan sehina-hinanya mengatakan bahwasanya dia adalah anak zina. Adapun orang-orang Nasrani maka mereka berlebih-lebihan di dalam yang di dalam e, akidah mereka tentang Nabi Isa dan mengatakan bahwasanya Nabi Isa adalah anak Tuhan. Dan Allah SWT menjelaskan di dalam Al-Quran, ya apa yang benar dari dua akidah yang berlebihan ini. Allah SWT mengatakan, Qala inni abdullah, atani al-kitab, wa nabiyan. Ya, Nabi Isa alaihissalam ketika masih bayi, Allah SWT menjadikan beliau bisa berbicara. Menjadikan beliau bisa berbicara. Dan ini adalah termasuk ayat di antara ayat-ayat Allah di antara kekuasaan Allah Azza wa Jal yang Allah berikan kepada Nabi Isa alaihissalam. Ketika masih kecil, ya beliau bisa berbicara dan mengatakan, Inni abdullah. Sesungguhnya aku adalah hamba Allah. Sesungguhnya aku adalah hamba Allah. Artinya aku bukan Tuhan. Karena aku adalah seorang hamba seperti hamba-hamba yang lain yang menyembah kepada Allah. Aku bukan Tuhan dan aku bukan anak Tuhan, tetapi aku adalah Abdullah, aku adalah hamba Allah yang menyerahkan ibadah kepada Allah Azza wa Jalla sebagaimana hamba-hamba yang lain. Qala inni abdullah atani alkitab. Allah memberikan kepada aku alkitab. Yaitu memberikan kepada beliau Injil. Wa ja'alani nabiyan dan Allah telah menjadikan aku sebagai seorang nabi. Artinya seorang nabi yang dihormati dan dibenarkan ucapannya dan bukanlah dia anak zina dan bukanlah dia seorang anak anak zina. Jadi keyakinan kaum muslimin bahwasanya beliau adalah Abdullah, yang seorang hamba Allah bukan Tuhan dan juga bukan anak Tuhan dan sekaligus beliau adalah seorang nabi. Dan seorang nabi artinya diikuti oleh kaum yang diutus yang diutus kepada mereka. Jadi kaum muslimin ya mereka mengatakan Abdullah dan ini adalah pengingkaran kepada orang-orang Nasrani dan mereka mengatakan bahwasanya Isa adalah nabiullah, seorang nabi Allah dan ini adalah bantahan bagi orang-orang Yahudi. Ya, inna hadzal Qur'an yaqussu ala bani Israil akthar alladhi hum fihi yaqtalifun. Sesungguhnya Al-Qur'an ini telah menceritakan kepada Bani Israel sebagian besar apa yang mereka perselisihkan. Jadi kalau mereka ingin mengetahui yang hak maka adalah mereka kembali kepada Al-Qur'anul Karim yang telah menghapus kitab-kitab sebelumnya. Allah taala alam. Itulah yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Dan seperti biasanya kita lanjutkan dengan tanya jawab. Bagi yang ingin bertanya silahkan menulis pertanyaan di kertas, kemudian e, ditulis dengan tulisan yang jelas dan ringkas dan disampaikan ke depan. Untuk pertanyaan yang pertama sambil menunggu pertanyaan dengan kertas, Silahkan disampaikan dengan lisan. Bagaimana caranya kita bisa takut kepada Allah setiap saat? Di antara caranya adalah memperbanyak membaca Al-Quran ia memperbanyak membaca Al-Qur'anul Karim. Karena Allah SWT menurunkan Al-Qur'anul Karim adalah hudan lil mutaqin. Adalah petunjuk bagi manusia. Barang siapa yang ingin memperbaiki dirinya, maka adalah dia berusaha untuk memperbanyak membaca Al-Qur'an. Karena Allah SWT menurunkan Al-Qur'an adalah petunjuk dan juga rahmat dan juga busra ya e, kabar gembira bagi kita semua di dalam Al-Quran yang kita bisa mendapatkan dia membaca sifat-sifat Allah Azza wa Jal Allah SWT dialah yang Al-Alim, yang maha mengetahui. Dan bahwasanya Allah As-Sami' yang maha mendengar, mendengar ucapan kita. Dimanapun kita berada, Al-Basir dan dia maha melihat apa yang kita lakukan, dimanapun kita berada. Dan dia adalah syadidul iqab. Dia adalah yang maha dahsyat azabnya, siksaannya. Dan Allah menceritakan di dalam Al-Quran yes, eh, azab bagi orang-orang yang kafir kepada Allah Azza wa Jal. Dan azab yang Allah berikan kepada orang-orang musyrikin kelak di Jahannam. Maka seorang muslim ketika membaca ayat-ayat yang demikian, maka dia merasa takut dengan azab Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwasanya la yu'adzibu 'adzabahu ahad. Tidak ada yang mengazab lebih dahsyat dari azabnya Allah Azza Wajalla. La yu'adzibu adabahu ahad. Tidak ada yang mengazab seperti azabnya Allah. Artinya azabnya Allah adalah sangat pedih. Apabila seseorang pernah melihat azab yang pedih di dunia seperti yang dilakukan oleh sebagian orang kafir kepada kaum muslimin atau sebagian kaum muslimin menyiksa mereka, membakar mereka, memukul mereka menyiksa mereka dengan berbagai siksaan. Dan ini adalah siksaan yang pedih. Dan ini adalah siksaan di dunia. Adapun siksaan Allah di akhirat, maka itu lebih pedih. Tidak ada yang mengadab seperti adabnya Allah Azza wa Jal. Menunjukkan bagaimana dahsyatnya siksa di dalam neraka. Siksa di dalam neraka Al-Quran yang sekali lagi ini adalah sumber hidayah, sumber sumber petunjuk apabila seseorang ingin ia memperbaiki hatinya, maka dalam dia kembali kepada Al-Quran sehingga dia bisa mendapatkan uh, uh, rasa takut kepada Allah, rasa mahabbah cinta kepada Allah, rasa mengharap kepada Allah Azza wajalla. Nah. Mana yang lebih afdol Salat sunnah rawatib di Masjid Nabawi atau di hotel dikaitkan dengan hadis Nabi bahwa sebaik-baiknya salat sunnah adalah salat di rumah. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Afdhalu salatil mar'i fi baitihi illa al-maktubah." Sebaik-baik salat bagi seseorang adalah di rumahnya. Illa al-maktubah kecuali yang wajib. Ini menunjukkan kepada kita bahwasanya salat sunnah itu afdalnya dilakukan di rumah. Kecuali ya al-maktubah salat yang wajib, maka bagi laki-laki afdalnya yang disyariatkan dilakukan di masjid. Afdalu salatil mar'i fi baitihi illa al-maktubah. Sebaik-baik salat bagi seseorang adalah di rumahnya. Kecuali salat fardu, maka salat fardu sebagaimana disebutkan dalam hadis-hadis yang lain ya bagi laki-laki disyariatkan untuk dilakukan di masjid bersama berjamaah bersama bersama yang lain. Ini diucapkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya di kota Madinah atau dekat dengan kota Madinah. Yang jelas ya beliau ucapkan dan ini umum ya baik masjid Nabawi maupun masjid yang lain. Yang namanya sholat sunnah di rumah itu lebih afdal dilakukan daripada di yang lebih afdal dilakukan di rumah daripada dilakukan di masjid. Yang sholat sunnah, sholat sunnah apa saja, baik rawatib, maupun sholat duha, maupun sholat malam, ini lebih afdalnya dilakukan di rumah. Lebih afdal daripada dilakukan di masjid. Dan masjid di sini umum, baik masjid Nabawi, Masjidil Haram maupun masjid yang lain. Karena Nabi SAW mengucapkan hadis ini di sini. Yang mengucapkan hadis ini di kota Madinah atau dekat dari kota Madinah. Yang menunjukkan bahwasanya sholat sunnah secara umum lebih afdalnya dilakukan di rumah dan orang yang berada di kota Madinah dalam keadaan dia datang sementara di sini kita katakan afdalnya melakukan sholat sunnah di hotel yang melakukan sholat sunnah di hotel lebih baik dan lebih afdal daripada dia melakukan sholat sunnah di di Masjid Nabawi. Adapun sabda Nabi saw. Alaihi Wasallam, fi masjid hada afdalu min alfi salatin fi masiwahu illa al-masjidil haram. Salat sekali di masjidku ini lebih baik daripada seribu kali salat di masjid yang lain kecuali di Masjidil Haram. Salat sekali di masjidku ini yaitu Masjid Nabawi lebih baik daripada seribu kali salat di masjid yang lain kecuali Masjidil Haram. Hadis ini sahih dari Abu Hurairah diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan juga Muslim. Maknanya adalah perbandingan antara pahala yang kita dapatkan ketika sholat di Masjid Nabawi dengan pahala yang kita dapatkan ketika sholat di masjid yang lain. Jadi perbandingannya di dalam hadis ini antara Masjid Nabawi dengan masjid yang lain. Kalau yang pertama tadi adalah perbandingan antara masjid dengan rumah. Perbandingan antara masjid dengan rumah. Kalau dibandingkan antara pahala yang kita dapatkan Ya, ketika sholat di Masjid Nabawi dengan pahala yang kita dapatkan ketika sholat di masjid yang lain, maka perbedaannya berapa kali lipat? Seribu kali, seribu kali lipat. Dan ini mencakup sholat fardu maupun sholat sunnah. Jadi tadi misalnya kita sholat maghrib, maka sholat sekali di sini lebih baik daripada seribu kali sholat di masjid yang lain, kecuali Masjidil Haram. Jadi bandingkan sholat maghrib di masjid komplek kita misalnya maka perbandingannya adalah seribu kali seribu kali lipat. Demikian pula kita sholat sunnah tadi, yang mungkin ada yang ba'diyah maghrib, yang sholat dua rakaat setelah maghrib. Kalau dibandingkan dengan sholat dua rakaat ba'diyah maghrib di masjid yang lain, maka e, perbandingannya adalah seribu kali seribu kali lipat. Jadi hadis yang kedua ini adalah perbandingan antara masjid Nabawi dengan masjid yang lain. Adapun hadis yang pertama adalah perbandingan antara masjid dengan rumah di dalam masalah sholat sunnah. Ya, jadi kalau diringkas, ya, sholat sunnah di masjid Nabawi lebih afdal daripada sholat sunnah di masjid yang lain. Tapi sholat sunnah di rumah lebih afdal daripada sholat sunnah di masjid Nabawi. Ya, ini urutannya. Jadi sholat sunnah di masjid Nabawi lebih afdal daripada sholat sunnah di masjid yang lain dan sholat sunnah di rumah itu lebih afdol lebih afdol daripada sholat sunnah yang dikerjakan di mana di masjid Nabawi ya jadi nggak ada pertentangan antara dua hadis ini wallahu taala a'lam Bagaimana dengan sikap ISIS yang membunuh tawanan? Tawanan tersebut adalah sesama mujahid yang tidak mau membayar terhadap khalifah yang mereka angkat tanpa persetujuan seluruh kaum muslimin. Bagaimana Islam melihat kebrutalan mereka? Apakah mereka termasuk kaum khawarij di akhir zaman mengingat mayoritas mereka adalah anak-anak muda yang dangkal ilmu agamanya dan mengkafirkan setiap kawan setiap kaum muslimin yang tidak mau yang tidak mau berbayat kepada khalifah mereka. Ya, ini adalah kewarisnya zaman sekarang. Ya, mereka adalah kewarisnya yang ada yang hidup di zaman sekarang. Yang mengikuti nenek moyang mereka dari kalangan kewaris yang telah keluar kepada Khalifah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Dan Nabi saw telah mengingatkan ya kejelekan kaum kewaris ini. Ya beliau saw mengatakan bahwasanya mereka adalah kila bunnah mereka adalah anjing-anjing neraka dan ini diucapkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kita tentang kejelekan orang-orang khawarij. Ya demikian pula beliau Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan, ya seandainya aku menemui mereka, niscaya aku akan membunuh mereka sebagaimana dibunuh, dibunuhnya kaum Ad dan juga kaum Thamud. Maksudnya beliau Shallallahu Alaihi Wasallam apabila sampai menemui mereka, itu orang-orang khawarij niscaya akan menghabisi mereka. Artinya kalau sampai terjadi peperangan tidak akan di, di, tidak akan ditinggalkan seorang pun. Dan ini yang dilakukan oleh Khalifah Ali bin Abi Thalib ketika memerangi orang-orang Khawarij tersebut, yang beliau yang membunuh sebagian besar dari orang-orang Khawarij. Ya, dari sekian ribu orang semuanya terbunuh kecuali hanya beberapa orang saja, yaitu kurang dari 10 yang mereka melarikan diri. Dan Ini menunjukkan kepada kita bahwasanya mereka adalah ya, manusia yang telah ditakdir, yang sudah diingatkan dan sudah diperingatkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang kejelekannya. Dalam hadis yang lain beliau mengatakan bahwasanya mereka adalah syarru qatla tahta adimi sama. Mereka adalah sejelek-jelek orang yang terbunuh di bawah langit. Sejelek orang-orang yang terbunuh di bawah langit adalah orang-orang khawaris. Dan di antara sifat mereka, ya, di antara akidah mereka adalah mengkafirkan kaum muslimin dan mereka mengkafirkan orang yang melakukan dosa besar. Apabila ada orang yang melakukan dosa besar seperti berzina misalnya, maka mereka hukumi orang tersebut sebagai orang yang kafir dan keluar dari agama Islam. Atau dia melakukan riba. Mereka menghukumi orang yang melakukan riba, orang yang telah keluar dari agama Islam, mengkafirkan orang yang melakukan dosa besar dan ini adalah menyelisihi dalil. Karena di dalam Islam di sana ada dosa yang mengeluarkan dari Islam. Seperti misalnya kekafiran atau kenifakan yang besar, demikian pula kesyirikan yang besar, ini mengeluarkan dari agama Islam. Tapi dosa yang setelah itu yang dinamakan dengan al-kabair, makanya adalah maksiat. Tidak sampai mengeluarkan pelakunya dari agama Islam. Keyakinan ahlu sunnah wal jamaah bahwasanya mereka tahta masyiatillah. Ya, para pelaku dosa besar tersebut mereka di bawah kehendak Allah yaitu di akhirat di bawah kehendak Allah kalau Allah mengendaki Allah ampuni dosa tersebut dan kalau Allah mengendaki maka Allah akan azab sementara di dalam neraka dan kalau dia adalah muslim keyakinan mereka adalah seperti yang tadi kita sebutkan, mereka mengkafirkan murtakibil kabirah. Mengkafirkan seseorang yang melakukan dosa besar. Dan ini adalah bertentangan dengan apa yang ada di dalam dalil yang sahih bahwasanya pelaku dosa besar ini tidak keluar dari agama Islam. Pelaku dosa besar betul dia melakukan kemaksiatan yang bisa mengurangi keimanannya tapi tidak sampai mengeluarkan dia dari agama Islam. Oleh karena itu, yang kelak di hari kiamat ada syafaat. di antara syafaat, jenis syafaat di hari kiamat adalah syafaat bagi orang-orang yang melakukan dosa besar. Artinya dia dikeluarkan dari neraka ya dengan syafaat ya kemudian dia dimasukkan ke dalam surga. Ya seandainya dia adalah kafir, tentunya dia tidak akan ya tidak akan keluar dari neraka dan tidak akan bermanfaat syafaat. Ya Allah mengatakan fama tanfa'uhum syafa'atu syafi'in. Ya tidak akan bermanfaat bagi mereka syafaatnya orang yang memberikan syafaat. Ya seandainya pelaku dosa besar ini kafir dan keluar dari agama Islam, tentunya tidak akan bisa mendapatkan syafaat di hari kiamat. Dan Nabi SAW mengabarkan ya di sana ada syafaat bagi orang-orang yang melakukan dosa besar. Dan ini adalah bantahan bagi orang-orang khawarij yang meyakini bahasanya eh, pelaku dosa besar ini keluar dari agama Islam. Demikian pula di antara akidah mereka adalah melakukan pemberontakan kepada penguasa yang sah. Kurus yang melakukan yang pemberontakan kepada penguasa yang sah. Ini adalah di antara sifat orang-orang khawarij. Dan sikap seorang muslim yang berakidah ahlu sunnah wal jamaah adalah mendengar dan taat kepada pemerintah yang sah. Mendengar dan juga taat kepada mereka dan tidak boleh dia memberontak kepada pemerintah pemerintah yang sah. Orang-orang Khawarij yang menyelisih ahlu sunnah wal jamaah di dalam masalah ini. Jadi mereka menganggap ini adalah ibadah. Yang menganggap keluar ia memerangi pemerintah, yang memberontak kepada pemerintah yang mereka anggap itu kafir. Ya, maka ini adalah ibadah menurut menurut mereka. Ini adalah termasuk akidah ya orang-orang ya kawaris. Dan disebutkan oleh Nabi saw Alaihi Wasallam di antara sifat mereka adalah hudatsaul ahlam. Mereka adalah sufahaul sufahaul ahlam, hudatsaul ahlam. Mereka adalah orang yang dangkal akalnya. Dan mereka adalah orang yang hudatsaul ahlam. Mereka adalah anak-anak muda ini adalah di antara ciri orang-orang Khawarij yang sebagian besar pengikutnya adalah orang anak-anak yang masih muda, yang masih kurang ilmunya dan e, kurang berakal. Yang mereka kedepankan adalah semangat semata, tetapi kurang berdasarkan dalil dan tidak berdasarkan akal yang sehat. Nabi SAW mengabarkan bahwa mereka adalah anak-anak muda dan ini yang kita lihat. Yang di zaman sekarang, khawarij di zaman sekarang kita lihat mereka adalah anak-anak yang masih yang masih muda yang penuh dengan semangat tetapi tidak ya diiringi semangatnya dengan ilmu. Ya, sehingga mereka melakukan perkara-perkara yang justru bertentangan dengan syariat itu sendiri. Nah, Baik. Kena ada pertanyaan yang lain? Ya. Ya. Ya. Ya. Ya, ini pertanyaan e, sering disampaikan oleh jamaah yaitu tentang mengulang-ulang umrah di dalam satu bepergian. Apakah yang demikian disyariatkan atau tidak? Kalau kita melihat apa yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam umrahnya dan kita diperintahkan untuk mengikuti beliau, beliau mengatakan Kudu anni manasikakum. Nalah kalian mengambil dariku manasik kalian. Masuk di dalamnya manasik haji dan juga manasik umrah. Kita diperintahkan untuk meniru Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan mencontoh beliau di dalam melakukan ibadah umrah. Kalau kita melihat bagaimana beliau melakukan umrah, maka kita dapatkan petunjuk beliau adalah hanya melakukan satu umrah saja dalam satu bepergian. Seperti yang beliau lakukan ketika ya eh, tahun 7 Hijriah. Setahun setelah terjadinya perjanjian Hudaybiyah, beliau sallallahu alaihi wasallam sesuai dengan isi perjanjian ya pada tahun ke-7 Hijriah yaitu setahun setelah perjanjian beliau dan juga para sahabat boleh masuk ke kota Mekah untuk melakukan umrah. Dan di, di dalam perjanjian tersebut tidak boleh lebih dari tiga hari. Tidak boleh lebih dari tiga hari. Dan benar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada bulan Dzulqa'dah pada tahun 7 Hijriah beliau pergi ke kota Mekah melakukan ibadah umrah dan diizinkan untuk masuk ke dalam kota Mekah. Setelah beliau melakukan umrah dan juga para sahabat, beliau dan juga para sahabat tinggal di sana kurang lebih tiga hari. Ya, tidak lebih dari tiga hari sebagaimana ya isi dari perjanjian Hudaybiyah. Perhatikan di sini, beliau Alaihi Wasallam selama tiga hari tersebut, ya tidak dinukil bahwasanya beliau mengulang-ulang umrohnya baik untuk diri sendiri maupun untuk orang lain. Padahal memungkinkan tidak beliau untuk mengulang-ulang umrohnya? Mungkin. Ya, selama tiga hari di sana, beliau dan juga para sahabat memungkinkan sekali untuk mengulang-ulang umrah. Seandainya ini disyariatkan, tentunya beliau Shallallahu Alaihi akan lakukan dan akan memerintahkan para sahabatnya untuk melakukan. Ya apalagi ya perjalanan yang cukup jauh dari kota Madinah ya perlu waktu beberapa hari, 7 sampai 10 hari untuk sampai ke kota Mekah dari kota Madinah. Belum pulangnya. Belum ya berbagai kesusahan yang dihadapi di perjalanan. Ya. Demikian pula saat itu kota Mekah dikuasai oleh orang-orang Quraisy. Tapi beliau wasallam tidak mengatakan, wahai para sahabatku, mumpung kita diberikan izin untuk tinggal di kota Mekah selama tiga hari. Belum tentu di waktu yang akan datang kita diberikan kesempatan untuk masuk ke kota Mekah. Kemudian beliau mengatakan mari kita memperbanyak umrah baik untuk diri kita sendiri maupun untuk orang lain. Ini tidak diucapkan oleh Nabi saw. Padahal ya khairul hadi hadi Muhammadin saw. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi saw. Ya, dan sebagian sahabat mengatakan ya Eh, sedikit tetapi di atas sunnah itu lebih baik daripada banyak tetapi tidak di atas sunnah. Ya, Bapak melakukan ibadah sedikit tapi sesuai dengan contoh Rasul itu lebih baik. Khair, itu lebih baik daripada melakukan banyak tetapi ternyata tidak sesuai dengan sunnah Nabi saw. Karena ibadah itu diterima oleh Allah dengan syarat ikhlas dan yang kedua adalah sesuai dengan sunnah Rasulullah saw. Jadi cukup kita melakukan umrah sekali, sisanya kita gunakan untuk ibadah yang lain. Ya tawaf sunnah misalnya kita berbanyak, ya dan minimal ketika tawaf eh, tujuh kali, tujuh kali putaran. Ya, kita berbanyak melakukan tawaf sunnah, kemudian melakukan sholat sunnah tawaf. Demikian pula memperbanyak membaca Al-Quran di sana. Ya, demikian pula memperbanyak sedekah. Kalau ingin memperbanyak sholat sunnah mutlak silahkan. Karena memang kita sedang berada di tanah haram, tanah yang suci dan beribadah di tanah yang haram ini lebih afdal daripada beribadah di, di luar tanah haram. Kesempatan bagi kita untuk mendekatkan diri kepada Allah di sana. Baik, itu mungkin yang bisa kita sampaikan. Wallahu taala a'lam billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.